Masih kita pada pembahasan tentang syahadat yang kedua. Yaitu Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyahul mujtaba wa rasuluhul murtaba. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahwasanya Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Quraisy adalah hamba Allah yang terpilih. Wa nabiyahu al-mujtaba. Dan nabinya yang istimewa dan rasulnya yang diridhai sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masih membicarakan tentang bukti-bukti kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Bahwasanya kalau kita melihatnya dengan kejujuran, dengan keikhlasan dan kita melihatnya dengan hati yang bersih, dengan akal yang sehat, pasti akan terlihat bahwa beliau adalah seorang yang sadiqul masduq, yang jujur terpercaya. Karena orang yang mengaku nabi sebagaimana dibahas pada pekan yang lalu ada dua kemungkinan. Mungkin adalah orang yang paling terjelek atau orang yang paling terbaik. Kalau jujur, benar-benar dia seorang rasul, maka ini adalah manusia yang terbaik. Sedangkan kalau dia bukan rasul tapi mengaku-ngaku rasul, berarti dia kadzabun asyir. Pendusta, lagi jahat, orang yang paling jelek, yang paling menjijikkan di dunia ini. Sehingga antara dua perkara ini sangat jauh berbeda. Seorang yang sadiqul masduq dan seorang yang kadzabun asyir. Maka apakah seorang yang memiliki akal yang sehat tidak bisa membedakan keduanya? Kalau membedakan antara putih yang agak kotor dengan abu-abu mungkin akan bingung. Tetapi kalau membedakan antara putih dengan hitam, sungguh Orang serendah apapun pasti akan bisa membedakan antara putih dengan hitam. Perbedaan antara nabi palsu dengan seorang rasul yang mulia tentunya sangat jelas mencolok bagaikan hitam dengan putih, bagaikan siang dengan malam. Maka seorang yang memiliki akal sehat pun sudah cukup. Sudah cukup membuktikan bahwa ini adalah seorang yang sadiq, seorang yang jujur terpercaya, seorang rasul yang diutus oleh Allah. Sedangkan yang ini adalah kadzab, pendusta sebagaimana Musailamah al-Kadzab. Qanifina a'azakumullah sampai kita pada ucapan pensyarah yaitu ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah kemarin sudah disinggung, enggak apa-apa singgung sekali lagi yaitu ke kejadian An-Najasyi Raja Najasyi lama istakbarahum ala amma yukhbir bihi wastaqra'ahum al-Qur'an ketika Raja Najasyi didatangi oleh rombongan Ja'far bin Abdul Talib dan kaum mukminin ketika hijrah pertama. Mereka hijrah ke Habasyah. Dan kemudian istaqra'ahumul Quran. Raja Najasyi minta dibacakan Al-Quran. Maka dibacakan. Maka Raja Najasyi mengatakan, Inna hadha والذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرج من مشكات واحدة sungguh apa yang dibawa oleh orang ini dan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam sungguh keluar dari sumber yang satu Keluar dari sumber yang sama. Lihat, tidak perlu pembuktian apapun kecuali kecerdasannya, akal yang sehatnya, dan apa yang pernah dia ketahui dari Nabi Musa. Maka dia katakan yang dibawa persis dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa kadzalika Warqah ibn Naufal. Demikian pula Warqah ibn Naufal. Lama akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Nabi mengkhabarkan kepadanya alaihi salatu wassalam tentang apa yang dilihatnya di Gua Hira. Nabi SAW dalam keadaan tadinya tidak tahu. Tadinya tidak mengerti. Dia didatangi oleh sesuatu. Kemudian diperintahkan, ikra, bacalah. Nabi menyatakan, ma'an Nabi qari. Maka di dekatnya Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, sungguh aku kira aku akan binasa. Sampai kemudian dilepas dan diperintahkan kembali, ikra sampai diturunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Waraqah yang waktu itu tanassar sudah menjadi Nasrani wa kana yaktubul Injil bil Arabiyah dan dia bisa menulis Injil dengan bahasa Arab artinya dia mengerti dua bahasa bahasa Ibrani dan bahasa Arab sehingga dia membaca bahasa Ibrani dari Injil dan disalin dalam bahasa Arab. Ini Warqah ibn Naufal. Fakalat lahu Khadijah, maka Khadijah menceritakannya kepada Warqah ibn Naufal, "Ayam, wahai pamanku, isma' min ibni akhik. Wahai pamanku, dengarlah dari anak saudaramu ini. Dengarkan apa yang dia katakan." Fakbarahu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi menceritakan apa yang terjadi di Ghari Hira, di gua Hira. Qala maka berkata Waraqah, "Hadan namus alladhi kana ya'ti Musa." Ini adalah namus yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. berarti Waraqah pun tahu. Ini jujur. Waraqah tidak berkata kepada Khadijah, "Jangan percaya. Ini orang berdusta, pura-pura dapat wahyu." Tidak. Kenapa? Karena kejujurannya terlihat. Orang kalau berpura-pura tentunya nggak akan takut nggak akan gelisah, nggak akan was-was apa yang datang kepadaku ini. Sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan gelisah, was-was apa yang datang kepadaku ini. Sampai ditanyakan kepada Warakah oleh Khadijah, istrinya yang mulia. Maka dijawab oleh Warakah ini adalah namus. yakni Jibril yang datang kepada Musa. Demikian pula kejadian yang berikutnya. Yaitu kisah Raja Heraklius. Wa kadzalika Hiraqla malikur Rum. Demikian pula Raja Heraklius yang merupakan penguasa Romawi, Raja Romawi. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lamma kataba ilaihi kitaban yad'u fihi ila al-Islam. Ketika Nabi menulis surat surat dakwah yang isinya mengajak kepada Islam. Talaba man kana hunaka al Arab wa kana Abu Sufyan dan kemudian ketika dia dapat surat apa yang dilakukan oleh Raja Heraklius? Ini ada surat begini keadaannya. Yang ini ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu, Assalamu ala manittaba al-huda. Assalamu ala manittaba al-huda. Aslim taslam. Masuk Islamlah, kamu selamat. Dan sungguhnya kalau kamu masuk Islam, kamu akan mendapatkan pahala dan pahala seluruh orang-orang yang beriman bersamamu. Dan kalau kamu mengingkarinya, kamu bertanggung jawab ya, untuk memikul dosanya Arisiin. Arisiin adalah kaum-kaum dari kalangan Romawi, dijuluki dengan Arisiin. Oh, kama qala Rasulullah SAW dalam suratnya, maka Raja Heraklius ya, memanggil orang-orang yang Arab yang ada di negerinya. Ya. Kebetulan orang-orang Arab yang ada di Romawi ketika itu adalah pedagang-pedagang Quraisy. Ya. Pedagang-pedagang Quraisy itulah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Qad qadima fi ta'ifatin min Quraisyin fi tijaratin ila Syam. Yang kebetulan mereka berangkat dan Abu Sufyan bersama mereka untuk berdagang ke daerah Syam yang di bawah kekuasaan Romawi. sa'allahum an ahwalin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka raja Romawi ini, raja Heraklius mempertanyakan tentang orang yang mengaku nabi yang berikan surat seperti ini seperti ini. Fasa'ala Abu Sufyan. Ditanya kepada Abu Sufyan. Jadi sebelumnya bertanya dulu tentang siapa juru bicara. Sebutkan pula Abu Sufyan. Maka dikatakan kepada Abu Sufyan, jawab pertanyaan-pertanyaanku dengan jujur. Dan kalian yang hadir rombongannya, kalau dia benar, benarkan dia. Kalau dia dusta, katakan bahwa dia dusta. Ini yang lain sebagai saksinya. Maka ditanyakan pertanyaan demi pertanyaan. Wa amar al-baqina in kadhaba an yukadzibuhu. Memerintahkan kepada sisanya, kepada rombongannya, kalau orang ini berdusta, an yukadzibuhu, hendaklah kalian mendustakan, bilang dia berdusta. Fasaru bisukutihim muwafiqina lahu fil ikhbar. Berarti kalau mereka rombongannya diam, Berarti mereka sepakat dengan apa yang dikhabarkan oleh Abu Sufyan. Sa'alahum. Ditanya oleh Raja Heraklius dengan pertanyaan pertama. Hal kana fi abaihi min mulkin? Apakah pada nenek moyangnya ada yang pernah jadi raja? Pernah memiliki kekuasaan dan kerajaan? Faqalu la. Dijawab oleh Abu Sufyan dan dibenarkan oleh hadirin, tidak. Nenek moyangnya tidak pernah ada yang jadi raja. Qala ditanya dengan pertanyaan kedua. Qala hal hadzal qaul al hal qala hadzal qaul ahadun qablahu? Apakah pernah ada yang mengaku-ngaku seperti apa yang dia aku-aku? Apakah pernah ada orang yang berkata seperti apa yang dia katakan ini? Sebelumnya? Qalu la. Kata mereka tidak. Tidak ada yang pernah mengaku seperti ini, mengaku nabi sebelum dia. Wasalahum Bertanya lagi dengan pertanyaan ketiga. Ahuwadu nasabin fikum? Apakah orang ini memiliki nasab? Yang keturunan yang bagus di tengah-tengah kalian? Qalu na'am. Abu Sufyan dan kawan-kawan menjawab, iya. Orang ini memiliki nasab yang mulia di tengah-tengah kami. Wasa'alahum. Ditanya lagi dengan pertanyaan berikutnya. Hal kuntum tattahimunahu bil kadibi. Qabla an yakul maqal. Apakah kalian pernah menuduh dia berdusta sebelum dia berkata seperti apa yang dia katakan sekarang ini? Fadakaru. Maka mereka menjawab lagi. Qalu la. Tidak. Kami tidak pernah menuduh dia berdosa sebelum ini. Majarabna alaihi katiban. Kata mereka, kata Abu Sufyan dan kawan-kawan, sungguh kami tidak pernah mendapati dia berdusta sebelum ini. Lihat Abu Sufyan padahal masih kafir ketika itu dan semua yang hadir adalah musyrikin. Tapi menjawab dengan jujur apa adanya bahwa orang ini memang tidak pernah berdosa sebelum ini. Wasa'alahum ditanya lagi oleh Raja Heraklius. Hal ittaba'ahu du'afa'un nas am Ashrafuhum. Yang mengikuti orang ini apakah orang-orang rendahan, orang-orang lemah atau orang-orang mulianya, tokoh-tokohnya? Fadzakaru anna du'afa taba'uhu. Maka dijawab yang mengikuti orang ini adalah orang-orang lemah orang-orang miskin, orang-orang rendahan. Wasa'alahum. Ditanya lagi pertanyaan berikutnya oleh Raja Heraklius. Hal yaziduna am yanqusun? Bagaimana pengikutnya? Bertambah atau berkurang? Fadzakaru annahum yazidun. Dijawab oleh mereka, disebutkan bahwa pengikutnya bertambah, tidak berkurang. Wasa'alahum. Dan ditanya lagi, hal yarji ahadun minhum an dinihi lahu ba'da an yadkhula fihi? Apakah pernah ada seseorang yang keluar dari agamanya? Karena marah, karena jengkel kepadanya. Setelah masuk ke dalamnya, ini apakah ada yang sudah masuk ke dalamnya kemudian murtad lagi? Keluar karena kecewa? Qalu la. Mereka menjawab tiga. Wasa'alahum. Ditanya lagi mereka oleh Raja Heraklius. Hal qataltumuh? Apakah kalian memeranginya? Dijawab, Qalu na'am. Iya, kami memeranginya. Kami melawannya. Wasa'alahum, maka ditanya lagi oleh Raja Heraklius. Anil harbi bainahum wa bainahu. Bagaimana peperangan kalian melawan dia? Bagaimana peperangan kalian melawan dia? Dijawab oleh Abu Sufyan, yudalu alaina marratan wa nudalu alaihi ukhra. Kadang kami mengalahkan dia, kadang mereka mengalahkan kami. Yani imbang. Al-harbu sijal. Ya. Yudal alaihim wa yudalu alaina. Kadang kami mengalahkan mereka, kadang mereka mengalahkan kami. Wa sa'alahum. Ditanya lagi oleh Raja Heraklius. Hal yaqdir apakah orang ini pernah mengkhianati janji? Fadzakaru an la yaqdir. Maka mereka menyebutkan orang ini tidak pernah mengkhianati janji. Wa sa'alahum. Bimada ya'murukum? Kalau begitu, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa yang dia perintahkan kalian atau apa yang dia ajak kalian? Dia mengajak kalian kepada apa? Faqalu, mereka menjawab, Ya muruna an na'budallaha wahdahu wa la nusyrika bihi syai'an." Orang ini mengajak kami agar kami beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada lainnya. Wa yanhana an amma kana ya'budu abauna dan orang ini melarang kami untuk beribadah kepada apa-apa yang kami ibadahi dulu bersama nenek moyang kami atau apa yang diibadahi oleh nenek moyang kami. Wa yamuruna bis salati dan merintahkan kami untuk salat, wasidq, wal afaf, wasilah. Memerintahkan kami untuk salat, untuk jujur, mengajak untuk afaf, menjaga diri dari kejelekan-kejelekan, mengajak untuk menyambung silaturahmi, Wahadi aksar an ashri masail. Dan ini lebih dari sepuluh pertanyaan. Thumma bayyana lahum. Setelah ditanya dengan sekian pertanyaan, <laughs> maka diterangkan oleh Raja Heraklius. Maaf ya hadil masail min adillah. Diterangkan oleh Raja Heraklius tentang semua pertanyaan-pertanyaan tadi dan jawaban-jawaban kalian membuktikan kalau dia adalah seorang rasul yang hak. Lihat, Raja Heraklius masih kafir ketika itu. Hanya dia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan dan membuktikan. Apa penjelasan dari Raja Heraklius? Ya. dia berkata, "Sa'altukum hal kana fi abaihi min mulkin?" Aku tanya kalian tentang apakah di keluarganya nenek moyangnya ada yang pernah memiliki kerajaan atau kekuasaan? Fakultum la. Kalian menjawab tidak maka aku katakan lau kana fi abaihi min mulkin laqultu rajulun yatlubu mulka abi kalau saja orang ini nenek moyangnya pernah jadi raja atau pernah memiliki kerajaan, niscaya aku akan katakan, ah itu orang yang ingin merebut kembali kerajaan nenek moyangnya. Lihat, bukti pertama. Bahwa ini bukan orang turunan raja, Bukan seorang yang pernah nenek moyang yang pernah memiliki kerajaan kemudian hilang, bukan. Kalau saja orang yang seperti itu, tentu aku akan katakan orang ini mencari kerajaan bapaknya, ingin menjadi kuasa kembali seperti bapaknya. Wasa'altukum hal qala hadzal qaul ahadun qablahu faqultum la. Aku tanya dengan pertanyaan kedua. Apakah ada orang yang pernah mengaku nabi sebelumnya? Kalian jawab tidak. Karena kalian menjawab tidak, maka aku katakan lau qala hadzal qaul qablahu ahadun laqultu rajulun kalau saja ada orang yang pernah ngomong seperti ini aku akan katakan ini orang ikut-ikutan i'tamma biqaul biqauli man qablahu Aku akan katakan, ah ini orang ikut-ikutan orang yang sebelumnya. Dulu ngaku Nabi, orang sifulan-sifulan. Sekarang dia ikut-ikutan ngaku Nabi. Ternyata tidak ada yang sebelum dia orang yang mengaku nabi di daerah kalian atau di negeri kalian. Wa sa'altukum hal kuntum tattahimunahu bil kadhib. Aku tanyakan lagi, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum ini? Kenapa Raja Herakles mengatakan sebelum ini? Karena kalau setelah mengatakan nabi, hampir semua nabi dituduh berdusta. Iya kan? Hampir semua nabi akan dituduh oleh musuh-musuhnya kadzab. Maka seorang nabi dituduh oleh kaumnya kaza atau orang-orang yang menentangnya dengan pendusta itu biasa. Sehingga aku tanyanya bukan sekarang. Kalian menuduh dia berdusta sekarang kan? Saya tanya waktu sebelum dia ngomong ini, apakah pernah berdusta? Atau pernah dituduh berdusta? Abu Sufyan menjawab dengan jujur. Apa adanya. Memang Rasulullah SAW sebelum mengaku nabi, yakni dalam keadaan sebelum ya, diutus sebagai rasul, tidak pernah berdusta Ma kadiban. Kami tidak pernah ya, mendapati dia berdusta. Qala dikatakan oleh Raja Heraklius, kalian menjawab tidak. Maka aku katakan qad alimtu annahu lam yakun liyaj'al kadzib 'ala an-nasi thumma yadhhab yakdzib 'ala Allah. Aku sudah menduga. Kata Raja Heraklius. Tidak mungkin Orang yang tidak berani berdusta pada manusia, kemudian tiba-tiba berdusta atas nama Allah. Tidak mungkin. Lihat, ini namanya dengan akal saja terbukti. Dengan fitrah akan terbukti. Kalau orang yang tidak berani berdusta, Berarti tidak berani berdusta atas manusia. Selama beliau hidup dari mulai kecil sampai berumur 40 tahun. Berapa lama itu? Semuanya disaksikan oleh orang-orang Quraisy, disaksikan oleh semua manusia yang kenal beliau alaihissalatu wassalam bahwa beliau tidak pernah berdusta, dijuluki Al-Amin, dijuluki As-Sadiqul Masduq, dijuluki seorang yang jujur, dijuluki dengan seorang yang tidak pernah berdusta. Semua kenal dan terkenal kejujurannya. Bahkan mereka rata-rata setiap mereka keluar kotanya keluar negerinya atau mereka meninggalkan kampung halamannya, mereka menitipkan barang-barang berharganya kepada seorang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena tahu jujur dan amanahnya. Ini terjadi. Bahkan ketika Rasulullah SAW sudah menjadi nabi, masih ada yang titip padahal mereka musyrikin. Sampai Rasulullah SAW akan hijrah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada siapa yang disuruhnya ini sampaikan amanah-amanah ini. Ini punya si fulan, ini punya si fulan, ini punya si fulan. Titipan-titipan dari mereka. Eh, kalau Maka kata Raja Heraklius, aku sudah menduga. Orang yang dalam keadaan jujur kepada manusia, selama sekian puluh tahun jujur tidak berdusta, tidak mungkin kok tiba-tiba berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama makhluk nggak berani. Bahkan dia tidak, per, tidak pernah mengkhianati manusia. Bagaimana mungkin akan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? muslimin yang hormati, perhatikan. Pertanyaan berikutnya kata Raja Herakles. Wa sa'altukum adu'afa'un nas yattabi'unahu am asyrafuhum? Faqultum du'afa'uhum. Dan aku sudah tanya pada kalian bahwasanya apakah orang-orang yang lemah yang mengikutinya atau orang-orang yang tinggi atau orang-orang yang berkedudukan Kalian jawab, yang mengikutinya adalah orang-orang lemah. Maka aku katakan, wahum atba'ur rusuli. Merekalah pengikut para nabi sejak terdahulu. Yani fi awali amrihim. Yani pengikut para nabi di awal-awalnya selalu orang-orang yang lemah. duafa unnas. Walaupun di akhir-akhirnya orang-orang yang besar tokoh-tokohnya pun masuk Islam. Tetapi biasanya hum atba'ur rusuli Fi awali amrihim. Memang du'afa unnas, Memang orang-orang yang lemah itulah pengikut para rasul di awal-awalnya. Thumma qala. Kemudian dikatakan lagi oleh Raja Helakius. Wasa'altukum ayaziduna am yanqusun. Aku tanyakan lagi pada kalian. Apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Fakultum. Kalian jawab. Bal yazidun. Bahkan bertambah pengikutnya. Maka aku katakan kadzalikal iman hatta yatim. Demikianlah yang namanya iman. Bertambah, bertambah, bertambah sampai sempurna. Wa sa'altukum hal yartaddu ahadan minkum minhum an dinihi suqtatan lahu ba'da an yadkhul fihi. Aku tanyakan pada kalian apakah ada seseorang yang sudah masuk Islam, sudah mengikuti orang ini, kemudian keluar lagi karena kecewa, karena marah? Faqultum la. Kalian jawab tidak. Kadzalikal iman. Demikianlah iman. Idza khalatat bashashatuhul qulub, kalau iman sudah bercampur di dalam hati, sudah menyatu dalam hati, maka tidak akan bisa yusqituhu ahad, nggak akan ada yang bisa mempengaruhinya untuk merubahnya kembali, tidak ada. Wahada min a'zami alamat sidq wal haq. Perhatikan. Raja Heraklius hanya bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang menunjukkan keadaan Rasulullah SAW yang sebenarnya. Bagaimana kehidupannya, bagaimana keturunannya, bagaimana nenek moyangnya, apakah pernah ada yang jadi raja atau tidak, apakah ada yang pernah mengaku nabi atau tidak. Ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan cukup. Dengan itu cukup membuktikan bahwa ini adalah hak. Wahada min a'zami alamati sidqi wal haq. Dan ini tanda-tanda besarnya, tanda-tanda kejujuran dan kebenaran. Fa innal wal batil la budda an yankashif fi akhiril amr. Yang namanya kejujuran dan kedustaan pasti akan terbukti di belakang hari, cepat atau lambat. Cepat atau lambat pasti pasti pasti terbukti. Khonifrina Allah sebagaimana dikatakan dalam pepatah, hibalul kadhibi qasirah. Talinya kedustaan itu pendek. Dia berdusta sekarang, dipercaya. Coba diurut talinya. Tidak berapa lama akan terbukti kalau dia kadzab. Kalau dia berdusta. Maka ikhwan azakullah bagaimana dengan Rasulullah SAW? Yang sejak hari itu sampai hari ini. Dalam keadaan kaum muslimin tetap yakin kebenaran kerasulan beliau alaihissalatu wassalam. Bayarja'an as'anhu ashabu. Tidak mungkin kemudian ternyata dusta. Kalau dusta nggak perlu nunggu sampai sekian abad. Mungkin hanya beberapa hari saja atau berapa bulan saja mereka keluar kembali dari agama Rasulullah SAW ternyata dusta, ternyata kadzab, akan terbukti. Wa yamtani anhu man lam yadkhul Dan kalau sudah terbukti akan terhalang. Orang nggak akan masuk ke dalamnya, nggak akan mengikuti agamanya kalau ternyata terbukti pendusta. Wal kadzib la yurawij illa qalilan thumma yankashif. Yang namanya kedustaan nggak akan laku kecuali sebentar kemudian hilang kedustaan nggak akan laku kecuali sebentar kemudian hilang. Wasa'altukum kayfal harbainakum wa Dan aku tanyakan pada kalian pertanyaan berikutnya, bagaimana peperangan kalian antara kalian dengan mereka? Kalian dengan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Fakultum, kalian jawab, innaha yudal, innaha dual. Bahwa itu adalah seimbang peperangannya. Kadang kalian menang, kadang mereka menang. وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها demikian pula para rasul mereka kadang-kadang terkalahkan kadang-kadang menang demikianlah Allah uji mereka dengan ujian-ujian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang berat bagaimana Rasulullah SAW dikepung ketika perang Khandak dengan pasukan Ahzab bagaimana ketika perang Uhud 70 kaum mukminin dalam keadaan terbunuh syuhada syahid Kata Raja Heraklius, demikianlah para rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat pada akhirnya. Pada akhirnya tetap kemenangan untuk para rasul. Pada akhirnya tetap kemenangan untuk para rasul. Ibrahim alaihissalam yang dalam keadaan sudah diikat. Sudah terkalahkan dalam artian sudah ditawan, sudah diikat dan dibakar. Tetapi apa akhirnya? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Sampai musyrikin yang menyaksikannya dan keluarga Ibrahim, bapaknya, ibunya dan keluarganya menyatakan nikmal ilah ilahu Ibrahim. Sungguh sebaik-baik Tuhan Tuhannya Ibrahim. Mereka heran melihat Ibrahim tenang-tenang di tengah api dalam keadaan tidak merasa panas, tidak melepuh, tidak terbakar. Sampai mereka berkata, Ni'mal ilah, ilahu Ibrahim. Sungguh sebaik-baik Tuhan, Tuhannya Ibrahim, kata mereka. Ikhwan ibn A'azakumullah. Selalu keadaan musyrikin sepanjang masa menentang para rasul. Dalam keadaan mereka hati kecilnya yakin ini benar. Selalu begitu. Apa kata Allah? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwa. Mereka menentangnya Jahadu biha. Wastaiqanatha anfusuhum. Tetapi hati kecil mereka yakin ini hak. Kenapa? Yakin ini hak tetapi menentangnya. Zulman wa uluwa. Karena kezaliman dan karena kesombongan. Termasuk Raja Heraklius. Yang sekarang sedang kita kisahkan ucapannya. Jangan dikira kemudian masih Islam. Tidak. Dia dalam keadaan menyatakan di akhirnya nanti bahwasanya sungguh kalau dia diutus di negeriku ini, aku akan cuci kakinya, aku akan cium kakinya. Kata Raja Heraklius. Kata Raja Heraklius, wa tukum. Aku tanyakan lagi pada kalian. Hal yaghdir, apakah dia pernah berkhianat? Pernah ingkar janji? Fakultum la, kalian menjawab tidak. Maka aku katakan wa kadzalikar rusul la taqdir. Demikianlah para rasul, mereka tidak berkhianat dan mereka tidak mengingkari janji. Wa huwa lamma kana 'indahu min 'ilmihi bi'adatir rusul. Lihat, ketika Raja Heraklius tahu kisah-kisah para rasul, tahu bagaimana seorang nabi wa sunnatullahi fihim dan bagaimana sunnatullah yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan terhadap para rasul Anahu taratan yansuruhum wa taratan yabtalihim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang menguji para nabi, kadang memenangkan mereka, kadang memberikan satu bala ujian untuk mereka. Wa annahum la yagdirun. Dan demikianlah para nabi, mereka tidak berkhianat. Alima anna hadhihi alamatur rusul. Maka Raja Heraklius tahu bahwa ini semua tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Wa anna sunnatullahi fil anbiya wal mu'minin an yabtaliyahum bisarra'i wa dharra. Dan dia tahu bahwasanya kebiasaan sunnatullah di alam ini yang biasa Allah takdirkan adalah para nabi dan kaum mukminin biasa diberi ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti pada akhirnya dimenangkan. Khana muslimin yang saya hormati. Sehingga Bukan berarti kemudian orang-orang beriman dan para rasul tidak pernah mendapatkan berbagai macam musibah atau sesuatu kekalahan yang menyakitkan. Tidak. Mereka kadang mendapatkan yang demikian. Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian Allah menangkan pada akhirnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulullah SAW pada akhirnya. Dan Allah katakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kata Allah kalau sudah datang kemenangan dan pembukaan kota Mekah. Kamu akan lihat manusia masuk ke agama Allah berbondong-bondong, afwajan bergelombang-gelombang, suku demi suku, rombongan demi rombongan, mereka masuk Islam. Dimenangkan oleh Allah taala sehingga jaziratul Arab seluruhnya menjadi muslimin, mukminin. Ini kemenangan. Demikian pula kaum mukminin sunnatullah terhadap mereka apa yang Allah takdirkan kepada mereka dan kebiasaan yang Allah takdirkan pada mereka diuji oleh Allah. Alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Artinya pasti akan diuji. Walaqad fadanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, maka kami tahu dan pasti tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Maka ujian-ujian selalu ada. Ini sunnatullah fil kaun. Maka Raja Heraklius tahu bahwa kalau peperangannya kadang menang kadang kalah, memang demikianlah keadaannya. Pada perang Uhud, dalam keadaan orang-orang Quraisy merasa menang karena berhasil membunuh sekian banyak kaum muslimin dan berhasil memporak perandakan barisan kaum muslimin maka mereka merasa menang. ketika mereka sedih, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala tahinu wala tahzanu." Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan bersedih, jangan kalian merasa rendah, merasa hina, jangan. Antumul a'laun. Kalian itu adalah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang lebih tinggi dari mereka. Lebih mulia dari mereka. Kalau kalian mukminin. Kata Allah. Bukankah kalian taman naunal maut? Bukankah kalian sudah berharap ingin syahid sebelum ini? Bukankah kalian berharap ingin mendapatkan syahadah? ingin mendapatkan syahid sebelum ini? Kalau itu mu, sekarang kalian sudah melihatnya dan kalian sudah mendapatkannya. Syukurilah. Artinya walaupun kalah dalam pandangan mereka, tetapi dalam pandangan kaum mukminin, kaum mukminin mendapatkan satu kemuliaan besar, yaitu asyahadah, mati syahid. Yang kalian harap-harapkan mati syahid sekarang kalian dapatkan. 70 lebih dari orang-orang beriman mendapatkan apa yang mereka harapkan, yaitu syahadah. Maka kaum mukminin tidak akan mendapatkan illa ehdal husnayain. Tidak akan mendapatkan kecuali salah satu dari dua kebaikan. Kemenangan atau syahid kemenangan dalam peperangan atau mendapatkan syahadah, mati yang mulia, mati yang istimewa, mati yang mendapatkan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid. Ikhwan bin muslimin yang saya hormati. Raja Heraklius setelah menerangkan seperti ini sampai menyatakan kalau dia diutus di negeri Kiyun akan aku cuci kakinya dan aku akan cium kakinya. Tetapi kemudian dia ingin masuk Islam mengikuti harta katinya atau kata hatinya, hati kecilnya. Tetapi khawatir dengan kerajaannya. Maka dikumpulkan semua raja-raja kecil di bawah kekuasaan Raja Heraklius. Dan diundang semua pejabat-pejabat teras. Dan diundang semua tokoh-tokoh, uskup-uskup dan sebagainya. Diundang seluruhnya. Di satu aula besar. Dan diperintahkan penjaga-penjaga pintu dengan satu perintah. Kalau sudah masuk seluruhnya, tutup kunci dan kemarikan kuncinya. Maka setelah kumpul semuanya, dikunci, diberikan kuncinya kepada Raja Klus, dalam keadaan yakin bahwa mereka nggak akan ada yang bisa keluar dari ruangan ini, maka dia katakan, aku mendengar telah diutus seorang rasul, seorang nabi di jazirah Arab. Begini, begini, begini disebutkan seluruh rinci-rinciannya, pertanyaan-pertanyaannya, bukti-buktinya. Yang menunjukkan kalau ini Nabi yang hak. Yang hendaklah kita beriman kepadanya, hendaklah kita masuk Islam, mengikuti Nabi tersebut. Begitu selesai dia berbicara, menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW, dojah. Terjadi kekacauan mereka, semua berlari ke pintu-pintu. Berlari ke pintu-pintu dan ingin buka, ingin lari. Untuk menyatakan raja telah murtad, raja telah begini, telah begitu. Tapi kuncinya sudah dipegang semuanya oleh Raja Heraklius. Maka dikatakan kembali, kenapa kalian berlarian? Kenapa kalian ramai, riuh, kumul kembali? Sungguh aku mengatakan semua itu hanya nguji kalian. Ngetes kalian. Apakah kalian masih berpegang dengan agama kalian atau kalian masih ragu. Dan aku sudah melihat bagaimana keteguhan iman kalian. Dan bagaimana kokohnya kalian dalam memegang agama kalian. Maka aku katakan bahwa aku tetap bersama kalian. Selesai. Sampai matinya dalam keadaan murtad dalam keadaan tidak masuk Islam. Kenapa? Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dia dalam keadaan menentangnya padahal hati kecilnya menyatakan itu hak. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sufyan setelah masuk Islamnya radhiyallahu taala anhu mengisahkan bahwa aku dulu pernah ditanya oleh Raja Heraklius kaita wa kait begini dan begitu. Sungguh ucapan Raja Heraklius berpengaruh pada Abu Sufyan dan pada orang-orang musyrikin ketika itu. Iya ya, ini berarti benar. Ya. Tetapi Raja Heraklius sendiri justru sampai matinya dia tidak masuk Islam. Walifirina azakumullah lihat hidayah. Biadillah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka ternyata Abu Sufyan masuk Islam dan kemudian mengisahkan kisah ini yang menunjukkan bahwasanya kenabian dan kerasulan itu sangat amat terbukti kebenarannya dengan mata yang telanjang tanpa perlu bantuan apapun, dengan hanya fitrah kalian, pikiran kalian melihat sangat mudah dibedakan. Kenapa? Sudah kita katakan tadi di awal kajian. Membedakan rasul yang jujur dan rasul-rasulan palsu sangat mudah Kenapa sangat mudah? Karena membedakan sesuatu yang sangat berbeda 180 derajat. Kalau benar-benar Rasul, berarti dia adalah seorang yang paling mulia dan paling jujur. Kalau ternyata bukan, ternyata dusta, berarti dia terdusta manusia. Atau manusia yang paling dusta dari seluruh manusia. Berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang paling lancang. <laughs> Ikhwan ibn A'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka membedakan antara keduanya sangat amat mudah. Sebagaimana kisah Warakah, sebagaimana kisah Raja Najasyi, sebagaimana kisah eh, Raja Heraklius. Ya. Raja Najasyi sempat masuk Islam. Walaupun ketika ditanya oleh uskup-uskupnya, oleh pendeta-pendetanya dan pembesar-besarnya, apakah kamu sudah meninggalkan agama kamu? Dia menyatakan, aku tetap meyakini apa yang ada di dadaku ini. Dan dia sudah tulis la ilaha illallah ya, di dalam dadanya. Ya. Sudah ditaruh la ilaha illallah. Aku tetap yakin dengan apa yang ada di uh, dadaku ini. Ya. Karena dalam keadaan situasi dan kondisi. Buktinya kalau dia masuk Islam, Rasulullah SAW menyolatkan dengan salat gaib ketika Raja Najasyi meninggal. Ya. Telah meninggal seorang mukmin atau seorang muslim ya. di Habasyah, maka mari kita salatkan dia. Karena di negeri yang tidak ada orang yang menyolatkannya, maka Rasulullah SAW menyolatkan dengan para sahabatnya. muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan Kama fi sahih. Disebutkan kama fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dalam kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walladhi nafsi biyadihi la yaqdi Allahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن In asabathu sarra'un syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'un sabar fakana khairan lahu. Sebagaimana disebutkan dalam kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi menyatakan wallazi nafsi biyadih demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Ini kalimat wallazi nafsi biyadih bukan maknanya demi jiwaku, bukan. Bukan maknanya demi jiwaku yang ada di tangan Allah. Akhirnya bersumpah dengan jiwa. Sebagaimana ada pertanyaan beberapa kalian, saat apa boleh bersumpah dengan jiwa seperti Rasulullah SAW? Bersumpah demi jiwaku. Itu salah terjemah. Keliru. Dan sangat fatal terjemahan yang seperti itu. Ini maknanya walladhi nafsi biyadihi yang kembali aid kepada alladhi adalah domir biyadihi. Domir ha itulah yang kembali kepada alladhi dan domir ha itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mananya demi yang jiwaku ada di tangannya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Itu terjemahan yang pas insyaallah. Kata Nabi Allah SAW, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. La yaqdi lil mu'min La Allahu lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Sungguh tidak ada satu keputusan apapun. Yang Allah putuskan untuk seorang yang beriman kecuali pasti baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min dan itu tidak terjadi pada siapapun kecuali pada orang mukmin. In asabathu sarraun syakar. Kalau ditimpa kebaikan-kebaikan, dia bersyukur. Maka syukurnya baik buat dia. Wa in asabathu darra, kalau ditimpa kejelekan-kejelekan, sabar, dia sabar Fakana khairan lahu. Maka sabarnya baik lagi buat dia. Dalil ini apa kaitannya dengan apa yang kita kisahkan tadi? Kaitannya dengan apa yang terjadi pada Rasul. Tidak bisa kemudian kita katakan, masa Rasulullah kalah dalam perang Uhud. Itu menunjukkan bahwa dia bukan Rasul. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah jelas. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang kenal kitab-kitab terdahulu. Seperti Raja Heraklius yang pernah tahu kisah-kisah para anbiya. Bahwa yang namanya nabi kadang mendapatkan sesuatu yang baik di dunia ya. Kadang mendapatkan sesuatu yang jelek sebagai ujian. Adapun di akhirat akan mendapatkan kebaikan seluruhnya, nggak disentuh kejelekan sama sekali. Tetapi di dunia Allah berikan kejelekan dan kebaikan. Walanabluwannahum bisyarri wal khairi fitnah. Atasbirun. Sungguh akan diuji oleh Allah di dunia ini Besyari wal khairi fitnah. Dengan kejelekan dan kebaikan sebagai ujian. Berarti semua orang-orang yang beriman akan mendapatkan ujian. Dan kadang ujiannya dengan kebaikan-kebaikan, kadang ujiannya dengan kejelekan-kejelekan. Ujian dengan kebaikan-kebaikan, apakah syukur atau tidak syukur? Diuji dengan kejelekan-kejelekan, apakah sabar atau tidak sabar? Maka ketika ujian itu menimpa seorang mukmin, amruhu kulluhu khair. Urusannya semuanya baik. Kalau ditimpa kebaikan-kebaikan dia syukur, syukurnya baik buat dia. Kalau ditimpa kejelekan-kejelekan dia sabar, sabarnya pun baik lagi buat dia. Sehingga Waraqah Ibn Naufal menyatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya sungguh kalau nanti engkau diusir oleh kaummu dan aku masih hidup, La ansurannaka nasran mu'azzara. Sungguh aku akan bela engkau dengan pembelaan yang kuat. Dengan seluruh tenagaku. Rasulullah SAW terheran-heran. Awamukhrijiyahum. Awamukhrijiyahum. Apakah mereka akan mengusir aku? Apakah mereka akan memusuhi aku? Maka Warakum menjawab. Tidaklah seorang mendapatkan apa yang kau dapatkan. Kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya dimusuhi oleh orang-orang kafir, dimusuhi oleh orang-orang jelek kaum musyrikin, dimusuhi oleh orang-orang yang memang tidak suka kepada hidayah. Apakah ini jadi bukti? Kalau itu bukan Rasul? Sebaliknya. Justru itu bukti kalau dia adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah swt yang secara sunnatullah pasti akan mendapatkan tantangan dan pertentangan dari kaumnya. Ikhwan kembali kepada kitab kita. Maka dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa yang Allah putuskan bagi orang beriman, apalagi seorang Rasul, semuanya akan jadi baik. <laughs> Ditentukan dengan kebaikan-kebaikan dunia itu baik buat mereka dan mereka syukur. Demikian pula ditentukan dengan kejelekan-kejelekan sebagai ujian, sebagai musibah-musibah, maka juga mereka sabar, maka mereka mendapatkan kebaikan lagi. Maka selalu orang mukmin akan mendapatkan segala kebaikan dengan keputusan apapun. Keputusan dorra ataupun sarra. Keputusan yang mengembirakan ataupun keputusan yang menyedihkan. Wallahu ta'ala qad bayyana fil Qur'ani ma fi idalatil aduwi alaihim yawma Uhud. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menghabarkan dalam Al-Quran tentang terjadinya idalah al-adu. Apa idalah? Pergiliran kemenangan. Kadang ini yang menang, kadang itu yang menang. Itu Allah kisahkan dalam Al-Quran. Ketika Allah kisahkan perang Uhud. Apa hikmah-hikmahnya? Allah katakan, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian bersedih. Jangan kalian merasa hina. Sesungguhnya kalianlah a'laun, kalianlah orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi kalau kalian orang-orang mukmin, kalau kalian beriman. Sebab dalam hadis tadi dikatakan, wala yakunu dzalika illa lil mukmin." tidak terjadi yang seperti itu kecuali bagi orang mukmin. Amruhu kulluhu khair. Segala yang ditakdirkan oleh Allah jadi baik itu hanya bagi mukmin. Maka kata Allah, kalau kalian mukminin, jangan sedih. Jangan merasa hina, merasa rendah. Antumul a'laun. Kalian tetap lebih mulia, kalian tetap lebih tinggi kalau kalian memang mukminin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? yakni orang beriman pasti akan diuji. Maka wajar kalau Rasulullah SAW dan kaum mukminin dalam salah satu peperangan kemudian kalah porak-poranda. Sampai-sampai mereka diisukan dengan kalimat Qutila Muhammad, Qutila Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Diisukan oleh musyrikin bahwa Nabi terbunuh, Nabi terbunuh, dia terbunuh, dia terbunuh. Maka kaum mukminin para sahabat jatuh he, mentalnya karena mendengar Rasulullah SAW terbunuh. He. Maka mereka lemah dari dua sisi. Karena barisannya dalam keadaan kacau, karena pasukan pemanah yang disiapkan oleh Rasulullah SAW turun, itu pelanggaran juga yang menyebabkan terjadinya apa yang terjadi. Dan juga berita Rasulullah SAW terbunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Nabi Muhammad alaihi wasallam tidak lain kecuali seorang manusia yang diutus sebagai rasul Apakah kalau dia terbunuh atau dia mati, kemudian kalian akan berpaling murtad? Apakah kalian akan meninggalkan agama kalian? Ditegur oleh Allah, jangan tergantung dengan kematian Nabi Muhammad SAW. Begitu mati kemudian tidak lagi mau beragama. Ini isyarat bahwa suatu saat Nabi yang memang pada dasarnya beliau adalah manusia pasti akan mengalami kematian. Apakah kalau mati atau terbunuh kalian akan murtad? dan ternyata benar-benar Rasulullah SAW wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Dan kemudian kaum mukminin dalam keadaan mereka tetap di atas iman karena ingat ayat tadi yang diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Ingat, Allah berfirman, apakah kalau dia terbunuh atau mati, kalian akan murtad? Subhanallah, sampai-sampai kata Umar bin Khattab, seakan-akan ayat itu baru turun sekarang. Ketika Rasulullah SAW benar-benar mati. Padahal turunnya dalam perang Uhud. muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan. Qala wa sa'altukum. Kita lanjutkan ucapan Raja Heraklius. Wa sa'altukum amma ya'muru Aku tanyakan lagi pada kalian, wahai orang-orang Arab, tentang apa yang diajak oleh orang ini yang mengaku nabi ini. Ternyata kalian jawab Zakartum annahu ya'murukum an ta'budullah. Kalian sebutkan bahwa Nabi ini memerintahkan kepada kalian untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Memerintahkan kalian untuk mengerjakan salat, untuk jujur, untuk menjaga diri, untuk menyambung silaturahmi dan melarang kalian untuk jangan beribadah kepada apa-apa yang diibadahi oleh nenek moyang kalian. Wahadihi sifatun nabiin. Inilah sifatnya para anbiya. Selalu mengajak kepada tauhid dan mengajak pada perbuatan-perbuatan yang baik. Wa qad kuntu a'lamu anna nabiyyan yub'ats dan aku sudah tahu, sudah pernah mendengar akan datangnya seorang nabi yang diutus. Walam akun azunnuhu minkum, tetapi aku tidak mengira kalau ternyata diutusnya di tengah-tengah kalian. Lihat ucapan Raja Heraklius. Aku sudah mendengar akan datangnya seorang nabi, tetapi aku tidak mengira kalau ternyata yang diutus dari tengah-tengah kalian. Ya. Walau lawadittu anni akhlusu ilaih. Sungguh aku sangat ingin untuk bisa lolos mengikutinya. Ini lolos dari kaumnya untuk menyelinap menemui Nabi. Walau lama ana fihi minal mulki ladhahabtu ilaih. Sungguh kalau tidak karena kerajaanku ini. Karena apa yang aku telah pegang ini. Niscaya aku akan pergi menemuinya. Wa in yakun ma taqulu haqqan fasayamlik mawdi' qadami hatain maudi qadamayya hataini. Sungguh kalau benar apa yang kalian katakan, maka dia benar-benar nabi dan pasti dia akan menguasai sampai tempat yang aku pijak dengan kedua kakiku ini. Pasti dia akan menguasai negeriku ini dan tempat yang aku pijak ini. Wasadak. Dan benar. Ternyata memang Rasulullah SAW dan Islam ini menguasai Romawi dan Persia seluruhnya. Tempat yang diinjak oleh Raja Heraklius. Ikhwan ibn a'azakumullah wa kana al-mukhatab ke Abu Sufyan ibn Harb. Yang diajak bicara ketika itu adalah Abu Sufyan ibn Harb. Wa huwa hina idzin kafirun min ashaddin nasi bughdan wa adawatan lin nabi. Padahal waktu itu Abu Sufyan dalam keadaan masih musyrik kafir, masih dalam keadaan memusuhi Nabi sekeras-kerasnya. Asyad nasi bughdan yang paling benci di antara manusia, wa adawatan yang paling memusuhi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Abu Sufyan Ibni Harb, "Faqultu li ashabi." Aku katakan pada sahabat-sahabatku, "Wa nahnu khuruj." Ketika kami keluar dari Raja Heraklius, kami berkata dan aku katakan pada mereka, "Laqad umira Amr bin Abi Kabsyah. Innahu la yu'azzimuhu mulku al Asfar." Sungguh telah menjadi besar urusan anaknya tukang kambing. Astagfirullahaladzim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat, Raja menunjukkan kalau Abu Sufyan masih kafir ketika itu. Keluar dari majelisnya Raja Heraklius berkata, Sungguh urusannya anak tukang kambing itu sudah menjadi besar. Sudah dipuji, diagung-agungkan oleh Raja Banil Asfar. Rajanya orang-orang berkulit kuning. Wa ma ziltu muqinan bi anna amran Nabi SAW saya Sungguh aku sejak itu yakin bahwa urusan orang ini pasti akan menjadi besar bahwa urusan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan menjadi besar. Hatta adkhalallahu alayya islam sampai pada satu saat Allah memberikan hidayah kepadaku kata Abu Sufyan. Wa ana karih. tadinya aku dalam keadaan tidak suka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku menjadi muslim. wa mimma yang an yu'raf. Annama yasul fil qalbi majmu'i umur. Bahwasanya perlu diketahui perkara yang masuk dalam hati biasanya adalah kumpulan dari sekian perkara. Kumpulan dari sekian perkara baru kemudian dia menjadi muslim, menjadi mukmin, menjadi yakin. Sehingga ini pelajaran buat kita dari dua sisi. Pelajaran agar kita mendapatkan ilmu dari semua. Dari kitab wa sunnah dengan ucapan para ulama, kita ambil dari mereka semuanya, maka akan bertambah yakin, bertambah yakin, bertambah yakin. Yang kedua, jangan putus asa ketika menasehati seorang manusia. Jangan putus asa ketika menasehati seorang muslim atau seorang manusia siapapun. Kamu ucapkan nasihat kepadanya, dia nggak mendengar, nggak menggubris, bahkan dia mengejek dengan ejekan macam-macam. Tidak mengapa. Jangan dikira tidak berfaedah. Karena yang namanya manusia, sebagaimana dikatakan tadi, kadang-kadang dia beriman, dengan jumlah jambleh. Bukan dengan satu nasihat. Dengan dijumlah. Tadi kemarin si Fulan ngomong begini. Ternyata orang lain dari negeri lain tidak kenal dengan orang yang pertama. Mengucapkan dengan kata-kata yang sama. Dan subhanallah aku baca buku. Itu lagi kalimatnya. Dan aku pernah duduk di satu khutbah Jumat. Aku mendengarkan seperti itulah kalimatnya. Maka aku bertambah yakin bahwa ini adalah hak. Berubah dia. Mungkin ada faedah ketiga. Jangan sombong. Kalau ternyata kamu nasihati, langsung berubah. Wah, jangan sombong. Berarti, wah hebat saya. Saya baru ngomong 10 menit loh. Tiba-tiba dia berubah. Jangan dikira itu hanya kamu saja. Mungkin ada andil-andil orang lain yang sampai puncaknya kamu ngomong. Baru dia mengatakan, sungguh benar apa yang kamu katakan. Karena sudah mendengar dari sipulan, dari sipulan, dari sipulan, dari sipulan, dari buku ini, dari buku itu, dari sana. Yang dia masih nggak percaya, nggak percaya, nggak percaya. Sampai kamu ngomong, dia menyatakan, iya ya, benar kamu. Ya. Sungguh saya udah pernah dengar dulu. Seperti Abu Sufyan. Dari Raja Heraklius masuk. Iya ya, ini orang memang tidak bisa ada alasan untuk menolaknya. Mau dikatakan mendusta, dia selama ini jujur. Masa jujur pada manusia tiba-tiba berdosa atas nama Allah? Gak mungkin masuk di hatinya. Tapi masih belum masuk Islam. Tiba-tiba ketika peperangan terjadi lagi suatu mukjizat yang Allah berikan pada nabinya. Ini berarti benar-benar bukan manusia biasa. Masuk lagi. Dinasehati lagi oleh bulan, wa bulan, wa bulan. Sampai pada akhirnya aku masuk Islam. lihat. Berarti kadang manusia mendapatkan hidayah bukan dari satu sebab. Tapi dari asbab al-mutafarriqah. Sebab-sebab yang berbeda-beda. Yang kemudian saling dukung mendukung maka orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab tadi sehingga walaupun kamu berbicara kemudian ditolak oleh orang itu bahkan mungkin ditolaknya dengan ejekan jangan putus asa mudah-mudahan apa yang kamu katakan waktu itu sesungguhnya masuk dalam hatinya udahlah kamu tahu apa kamu anak kemarin baru mondok dua tahun sudah sok sok pinter menasehati saya kalau dapat dia orang kamu pergi dia berpikir, tapi yang dikatakannya kayaknya benar juga. Gengsi mau nerima dari kamu. Baru orang lain berbicara, lebih tua dari kamu, lebih sepuh dari kamu, baru dia mau ikut. Kalau kemarin sama anak kecil, ah gengsi. anakmu mutawasi toh mau nasihati saya. Padahal dalam hati sudah kayaknya benar ini anak pintar juga ini anak. Sehingga jangan putus asa untuk menasehati walaupun walaupun secara zahir orang itu menolaknya. Tetapi insya Allah fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena namanya peringatan akan bermanfaat bagi orang mukmin. Kalau tidak bermanfaat bagi orang itu, mungkin memang tetapi tetap bagi kamu manfaat.